menerima ibadah sholat maghrib kita yang kemudian kita lanjutkan dengan tazawud bil ilm atau menambah ilmu sebagai tuntutan dari firman Allah Ta'ala yang memerintahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berdoa Rabbi Zidni Ilma kalau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang wahyu setiap pagi petang datang kepada beliau masih diperintahkan untuk mengatakan Robbi zidni ilma maka bagaimana dengan kita semua? Maka sebagai bentuk tazawud bil ilm dan tafaqquh fiddin ini malam hari ini kita mengkaji hadis-hadis seputar hukum dari kitab Bulughul Maram. Mudah-mudahan yang kita lakukan bersama ini Bapak Ibu menjadi sebab datangnya rahmat, barokah, ridho dan ampunan ampunan Allah buat kita semua. Di samping kita juga menjadikan ya memohon kepada Allah taala mudah-mudahan yang kita lakukan malam hari ini menjadi wasilah kita yang dengannya Allah taala nanti mengumpulkan kita bersama-sama dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Amin. Kita melanjutkan Bapak Ibu masih dalam kitab salat bab salat jamaah dan imamah. Ibnu Hajar rahimahullah berkata, wa an ummi waraqata radhiyallahu anha. Dari Ummu Waraqah radhiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam amaroha memerintah beliau anta umma ahla dariha untuk mengimami penduduk atau penghuni rumahnya rawahu Abu Dawud diriwayatkan oleh Abu Dawud wa sahahahu Ibnu Khuzaimah dan disahihkan Ibnu Khuzaimah. Hadis ini sahih Bapak Ibu ya. Jadi saya ulangi lagi dari Ummu Waraqah radhiyallahu anha, sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ummu Waraqah ini menjadi imam bagi penghuni rumahnya. Siapa Ummu Warokoh, Bapak Ibu? Ummu Warokoh ini binti Naufal Al-Ansoriyah ya. Jadi dari kalangan Ansor termasuk wanita-wanita mulia dari kalangan sahabat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa mengunjungi beliau Bapak Ibu dan dia hafal Quran ya dia hafal Quran. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Ummu Warokoh ini menjadi imam bagi penghuni rumahnya. Maka setiap sholat dia pun jadi imam. Hadis ini Bapak Ibu menjadi dalil sholatnya e, menjadi dalil tentang sahnya sholat para wanita secara berjamaah jadi yang wajib sholat berjamaah itu kan laki-laki sebetulnya, wanita nggak wajib. Kemudian jangan difahami Bapak Ibu ketika Ummu Warokoh menjadi imam berarti dia mengimami laki-laki dewasa, betul ya. Jadi yang dia imam itu wanita-wanita semua atau anak kecil, tidak ada laki-laki dewasa. Nah kalau laki-laki dewasa boleh tidak diimami wanita yang tidak boleh? Karena ar-rijalu qawwamuna 'alan bisa Jadi wanita itu eh wanita itu apa? Laki-laki itu qawwamun pemimpin atas wani, wanita. <clears throat> Kemudian dikatakan di sini idza ammatil mar'atun nisa jika wanita mengimami para wanita fasolatuhunna jama'atun fasolatuhunna jamaah maka sholat mereka adalah ber, berjamaah maksudnya yang mendapat pahala jamaah jamaah laha minal ahkami ma li rijali jamaatan jadi sholat berjamaah mereka itu mempunyai hukum yang sama bagi sholat berjamaahnya laki-laki illa ma khassahu dalil kecuali yang dikhususkan oleh dalil apa yang dikhususkan oleh dalil kastihbabi wuqufil imamati bainahunna fi saffihinna seperti dianjurkannya berdiri wanita yang imami ini di antara mereka di dalam sofnya bisa difahami ya Bapak Ibu ya kalau laki-laki kan maju ya, maju searah sujud ya jadi satu sujud dari sok pertama itu imamnya laki-laki tapi kalau perempuan dia tidak maju begitu tidak maju begitu tetapi tetap bersama dengan di sok pertama sama dengan para wanita lainnya cuma dia maju dikit ya cuma dia maju maju dikit Kemudian wayadullul hadis ala sihhati imamatil mar'ati bin nisa allati laisa ma'ahunna rijal. Hadis ini menjadi dalil sahnya keimaman wanita. Jadi sahnya wanita menjadi imam bagi wanita lainnya ketika tidak ada kaum laki-laki. Kemudian dikatakan di sini Bapak Ibu berkaitan dengan sholatnya wanita di masjid. Jika wanita itu minta suaminya atau minta mahramnya untuk hadir ke masjid, maka mahram ini atau suami ini tidak boleh melarang selama wanita datang ke masjid itu memenuhi syarat-syaratnya. <clears throat> Apa syarat-syaratnya? Tidak berhias, tidak pakai wangi-wangian, nggih. Kata Nabi sallallahu ghairu mutatayyibat tanpa memakai wangi-wangian. Kemudian dalam hadis lain Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sta'dzanakum nisa'ukum bil laili ilal masajid fa'dzanu lahunna." Jika minta izin wanita-wanita kalian pada waktu malam untuk pergi ke masjid, maka beri izin mereka. Dan termasuk makna wal yakhrujna tafilat, hendaknya para wanita itu keluar dengan tafilat, artinya adalah tidak memakai wangi-wangian. Kemudian para ulama mengatakan termasuk tidak memakai wangi-wangian ini ya masuk dalam makna ini adalah ketika wanita itu memakai perkara-perkara yang menjadikan orang itu memperhatikan dia seperti pakaiannya ya mungkin pakaiannya itu merah beranam gitu kan sehingga menarik perhatian ya atau dia itu punya perhiasan pak perhiasan itu tiba eh, apa semuanya dipakai ketika keluar itu gelangi 10 di kabeh Kemudian apa? Kalungnya itu kan yang kayak lonceng dulu yang goyang-goyang itu kan gede gede itu sampai udel dipakai semua gelangnya. Itu tidak boleh, Pak. Itu termasuk tafilat, tidak boleh. Termasuk berhias, pakai lipstik ya. Pokoknya apapun yang menarik perhatian orang lain, maka wanita itu tidak boleh membawanya ke kemas ke masjid. Tapi kalau ke pasar sama kondangan gimana Pak Umar? Boleh? Ya tidak boleh. Ya cuma ya gini loh ibu-ibu, panjenengan berhias itu untuk suami. Bukan berhias untuk bujone wong liya gitu. Nah, mestinya bapak-bapak ini nggak terima, Bu, sampai berhias itu no omah. Bukannya berhias itu kami metu, jangan ya jadi panjenengan itu tunjukkan yang paling baik itu untuk suami. Justru ketika keluar itu nggak usah maca, lapo ya. Begitu. Nah, kemudian Bapak Ibu wanita kalau dia keluar memakai wangi-wangian itu tidak boleh ke masjid. Ya, nggak boleh ke mas ke masjid. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ayyumamroatin asobat buhuran wanita mana saja yang dia itu memakai bukhur bukhur itu satu jenis minyak wangi pak biasanya bukhur itu kalau kayu gaharu itu baunya bau bukhur yang biasa dibakar itu orang Arab seneng itu bukhur jadi wanita manapun yang dia itu memakai bukhur fala tashhadanna ma'anal al akhirah maka jangan bersaksi maka jangan menghadiri bersama kami isya yang terakhir yaitu sholat isya karena maghrib dan isya itu disebut al isyaan yang pertama berarti maghrib yang kedua berarti subuh dalam isya itu al isya al akhirah nggih Hadis berikutnya Bapak Ibu wa an Anasin radhiyallahu anhu dari Anas radhiyallahu an anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam istakhlafa ibna ummi maktum istakhlafa itu menjadikan khalifah jadi menjadikan Ibnu Umi Maktum ini pengganti beliau. Ya ummun nas yang dia mengimami manusia wa huwa padahal dia buta. Nggih. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan Abdullah bin Umi Maktum ini pengganti beliau yang ngimami manusia padahal dia buta. Hadisnya sahih Bapak Ibu. Nah, pelajaran pertama siapa Ibnu Umi Maktum? Ibnu Umi Maktum ini namanya Abdullah, Ibnu Umi Maktum buta, Pak. Yang gara-gara dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menanyakan sesuatu, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lagi sibuk dan semangat ingin mendakwai para pembesar Quraisy, maka beliau nggak ngereken Abdullah bin Umi Maktum ini kemudian ditegur Allah Taala dengan surat apa? Apa? Abasa wa anja ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka seterusnya itu Abdullah bin Ummi Maktum Nah, pelajaran yang kita dapat dari hadis ini Bapak Ibu, pertama bahwa orang yang buta itu sah kalau menjadi imam bagi orang-orang yang tidak buta. Justru meskipun dia buta, tetapi dia paling ngerti dengan Quran, paling ngerti dengan sunnah, paling soleh, paling bertakwa, maka dia diutamakan untuk menjadi imam. Nah, kemudian perkara yang dikhawatirkan sebagian orang kan mereka mengatakan loh, ini orang buta itu kan tidak ketok, maksudnya nggak bisa membedakan ini najis apa enggak sehingga karena dia tidak melihat barang najis itu mudah mengenai dia gitu loh nah sebetulnya ini juga cuma alasan saja Bapak Ibu Insya Allah ya kalau orang ngerti kan pasti ngerti ya begitu dan orang yang buta beda hukumnya dengan orang yang tidak buta Orang yang buta ketika dia sudah berhati-hati tapi karena dia nggak bisa melihat kan makfu jadinya kan. Karena dia bu buta selama dia berhati-hati tetapi kok tetap kena najis misalnya karena dia tidak tahu maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha nah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam mendahulukan Ibnu Umi Maktum untuk menjadi imam ya sebelum yang lainnya Kenapa? Karena dia ini termasuk yang masuk Islam pertama kali Bapak Ibu. Jadi dia ini termasuk sahabat muhajirin pertama, ya. Dia termasuk sahabat muhajirin pertama, juga termasuk ulama, termasuk yang hafal Quran dari para sahabat. Sehingga dengan banyaknya keutamaan yang dia miliki ini, dia berhak menjadi imam. Nah, kemudian dikatakan secara lahir anna wilayatan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam libni ummi maktum wilayatun amma ketika nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan ibnu ummi maktum ini pengganti beliau menjadi imam itu berarti imam yang umum maksudnya bukan imam dalam sholat saja tetapi imam yang juga nanti menjadi hakim di antara manusia gitu loh memberikan fatwa ya memberikan keputusan hukum nah dengan demikian maka orang buta itu Bapak Ibu ketika dia memang ahlinya ngerti Quran, ngerti hadis, paham Quran, paham hadis, maka dia boleh menjadi hakim, maka dia boleh menjadi ahli fatwa. Justru orang yang buta itu Pak hafalannya lebih kuat dari yang melek-melek ini gitu. Masya Allah gitu kan. Ya memang ya ketika Allah memberikan kekurangan pada seseorang ya Allah memberikan kepada dia pengganti yang lebih baik. Makanya nanti itu katanya yang pertama kali memandang wajah Allah Taala di surga itu adalah orang-orang yang dulunya bu bujang dalam buta. Oke. Innal maqamatid diniyah sesungguhnya kedudukan dalam agama wal qiyadatil islamiyah dan kepemimpinan dalam Islam la tunalu illa bihadhil muahhilat tidak diperoleh kecuali dengan keahlian-keahlian ini apa itu minal ilmin nafi ilmu yang bermanfaat wal istiqamah apa artinya istiqamah wa taqwa dan takwa nah hadis ini Bapak Ibu menjadi dalil tentang Eh, kemuliaan sahabat Abdullah bin Ummi Maktum ya karena dia menjadi apa dikasih Nabi tugas untuk menjadi pengganti beliau ini kan suatu keutamaan besar kan tidak semua sahabat mendapatkannya hadis berikutnya wa ani bin Umar radhiyallahu anhu maqal dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sallu ala man qala la ilaha illallah salatilah orang yang mengucapkan la ilaha illallah wa sallu khalfa man qala la ilaha illallah dan salatlah di belakang orang yang membaca la ilaha illallah rawahu daruqutni bi isnadin dhaif diriwayatkan ad-daruqutni dengan sanad dhaif hadis ini bukan hanya lemah Pak tapi la yasbut ya la yasbut itu dari semua jalurnya biasanya hadis itu kan kalau dikumpulkan semua jalannya kan bisa naik ke tingkatan hasan ini tidak belas gitu loh berarti hadis ini ya ipari palsu gitu ya sholatlah atas siapapun yang mengucapkan la ilaha illallah berarti orang kafir pun mengucapkan la ilaha illallah disolatilah ya kemudian sholatlah di belakang orang yang mengucapkan la ilaha illallah Nah siap dukun berarti lah jadi imam kan begitu. Nah ini hadisnya palsu Bapak Ibu jadi nggak bisa dijadikan sebagai hujah karena iman itu apa? Iman itu kan tiga tasdiqun bil qalbi wa qawlun bil lisan wa amalun bil arkan di samping membenarkan dengan hati juga ucapan dengan lisan kemudian apa iya amal perbuatan yang dilakukan oleh seluruh anggota tubuh. Nah, kalau hadis ini berarti cuma qaulun bil lisan tok, gitu kan? Qaulun bil lisan tok. Banyak orang mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak sholat, Pak. Panjenengan pernah menemukan tidak orang tidak sholat tapi ngomong la ilaha illallah? Banyak, nggih. gitu. Nah, padahal kata Nabi sallallahu Alaihi Wasallam, al ahdu ladhi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar perjanjian antara kami dengan mereka orang-orang kafir adalah sholat barang siapa meninggalkan sholat maka dia telah kafir wong yang sholat saja mendapatkan wail kok apalagi yang tidak sholat berarti hadis ini ya jelas menyalahi hadis-hadis lain yang sahih begitu Kemudian wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qal dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda idza ata ahadukum jika seseorang dari kalian mendatangi salat ya datang sholat wal imamu ala halin dan imamnya itu atas satu kondisi apakah sujud apakah duduk di antara dua sujud apakah itidal fal yasna kama yasnaul imam maka hendaknya dia melakukan seperti yang dilakukan i imam rawahu Tirmidhi Bisnadin Do'if diriwayatkan oleh at tirmidhi dengan sanad Do'if Nah ini satu jalur ini doif pak. Tetapi ketika semua jalurnya dikumpulkan, akhirnya dia naik ke tingkatan hasan, ya. Makanya dikatakan di sini lakinnahu taqawwa syawahidihi ya dia menjadi kuat dengan syawahid itu saksi-saksinya dengan penunjang penunjangnya <clears throat> kata Imam Syaukani wal hadis hadis ini wa in kana fihi dhafun meski padanya terdapat kedhaifan lakinnahu yashhadu lahu ma inda Ahmad wa Abi Dawud tetapi dia dikuatkan oleh hadis yang diriwayatkan Ahmad dan Abu Dawud min hadis Ibni Abi Laila dari hadis Ibnu Abi Laila dari Muad dan Ibnu Abi Laila. Intinya hadis ini hukumnya apa? Hasan. Ya. Hadis ini derajatnya Hasan Bapak Ibu. Berarti kalau Hasan itu bisa dipakai mboten? Bisa dipakai ya, bisa digunakan sebagai hujah. Intinya kalau kita itu jadi makmum masbuk jangan nunggu imam berdiri baca Fatihah. Ketika jenengan mendapati imam sujud langsung sujud toh. Tapi jangan lupa takbiratul ih ihram. Nggih, ini saya bacakan. Al hadithu yadullu ala istihbabid dukhuli ma'al imam fi salatihi fil halil lati yajiduhu lahiqu alaiha mutlaqan. Hadis ini menunjukkan diperintahnya ya dianjurkan masuk bersama imam di dalam sholat pada kondisi yang dia mendapati imam itu dalam hal itu ya bagaimanapun juga sawaun akanat tiyaman sama saja apakah imamnya itu berdiri ruko sujud atau lainnya kalau dia kalau makmum mendapati imam berdiri sedang baca Fatihah ya. Berarti kan dia mendapatkan satu rakaat. Kalau dia mendapati imam sedang rukuk Bapak Ibu. Gimana? Mendapat satu rakaat betul? Mendapat satu rakaat karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man adrakar ruku'a faqad adrokar raka'ah." Barang siapa yang menangi ruko Jadi bisa ikut ruko bersama imam Maka dia mendapatkan satu rokaat rokaat. Meskipun tidak baca fatihah Meskipun tidak baca fatihah ya jadi ketika mendapati imam dalam kondisi hukum, kewajiban Al-Fatihah di sini menjadi gugur. Nah, tetapi kalau dia masuk ke dalam imam ya, ke dalam jamaah dan imam sedang duduk atau sujud, ini tetap masuk saja tapi jangan dianggap sebagai rokaat satu jangan dianggap sebagai satu rokaat lo lah percuma lah nggak ada yang percuma panjenengan langsung masuk itu berarti sudah mendapatkan pahala jam jamaah ya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idajita wanahnu sujudun jika kamu datang dan kami semua sujud fala taqtadduha syai'an maka jangan dianggap sesuatu pun maksudnya jangan dianggap satu rakaat tetapi langsung masuk saja karena kamu nanti mendapatkan pahala jamaah <clears throat> ada pertanyaankah Bapak Ibu sebelum kita masuk bab baru Jelas nggih? Sekarang kita masuk bab salatul musafiri wal marid. Bab salat orang musafir dan orang sakit. Lu kenapa sih musafir kok punya salat sendiri? Karena orang musafir Bapak Ibu meskipun safarnya itu nggak ada masyakoh apa masyakoh Gak ada kelesahan kelesahan gak ada kesulitan ya nggak ada keberatan tetap yang namanya safar itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam as-safaru qit'atun minal adab safar itu bagian daripada adab ya siksaannya bukan bukan siksaan ibu bukan tetapi ketika seseorang jauh dari keluarganya jauh dari tempat tinggalnya ya Meskipun dia berada di hotel tapi jauh dari anak istri, jauh dari bapak ibu kan tidak enak gitu loh. Pingin pulang kampung, pingin pulang kampung. Nah itulah safar. Makanya meskipun harus menetap di Jakarta bertahun-tahun, pas Idul Fitri saya pingin pulang lagi kan begitu. Ya. Kadang-kadang orang itu kangen pak dengan masakan kampungnya, kangen dengan berengkesan apa gitu kan ya itu termasuk dari tadi itu as atun qit'atun minal adab karena e, karena itu sebagai bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala Allah memberikan kepada musafir ini yang namanya rukhsah apa rukhsah keringanan Hadis pertama pada bab salatul musafir wal marid an Aisyah radhiyallahu anha qalat dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Awwalu ma furidatis salatu rak'atain." Salat ketika pertama kali diwajibkan cuma dua rakaat. Kapan ini, Pak? Dalam dalam bab Loh, ini ketika Isra Mi'raj, setelah Isra Mi'raj karena sebelum Isra Mi'raj itu tidak ada kewajiban sholat. Nah, tapi Nabi tetap sholat, ya. Nabi tetap sholat, sholat pagi petang begitu. Nah, kata Aisyah, awwalu ma sholatu rak'atai Sholat ketika pertama kali diwajibkan adalah dua rakaat fauqirrat sholatu safar maka ditetapkan dua rakaat ini untuk sholat safar wa utimmat sholatul hadar sementara untuk sholat orang yang hadir tidak safar itu menjadi utimmat sempurna tamam yaitu empat rakaat muttafaqun alaih ya hadisnya ini sahih disahihkan Imam Bukhari dan Muslim Walil Bukhari sementara dalam redaksinya Al Bukhari tanpa Muslim thumma hajara fafuridat arba'an kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam hijrah maka diwajibkan empat rakaat hijrah kemana ini Madinah wa uqirrat salatu safari alal awal tetapkan sholat orang yang safar atas yang pertama. Apa maksudnya pertama? Dua rakaat, dua rakaat. Wazada Ahmadu Ahmad menambahkan ilal maghrib kecuali maghrib. Jadi maghrib ini nggak masuk yang empat rakaat pak, nggak masuk dua rakaat. Fa innaha witrun nahar karena maghrib ini witirnya siang hari. Ya witirnya siang siang hari. Berarti untuk maghrib ini ketika safar ya enggak menjadi dua, tetap di tiga. Tiga kalau dibuat rukhsah akhirnya jadi berapa? Laga genap lah. Wa illa subha kecuali subuh juga fa innaha tutawwalu hal qiraah karena sholat subuh ini dipanjangkan bacaan di dalamnya. Maksudnya sholat subuh tetap dua rakaat, nggak diluksor lagi ya. Kenapa? Karena sholat subuh ini kita diperintahkan Pak ketika baca imam itu dalam sholat subuh itu dengan bacaan yang panjang. Ya makanya dulu kita kan sudah atau belum ya yang mempelajari bahwa Nabi ketika sholat subuh itu kan yang dibaca antara 60 sampai 100 ayat dan Nabi ketika sholat itu kan kondisinya gelap karena nggak ada lampu waktu itu. Kata para sahabat, aku loh terus eh, baru kenal orang yang di sebelahku ya. Orang yang di sebelahku ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berucap salam. Baru baru eh tiba tiba aku saya di sebelahku mau gitu loh Pak. <coughs> nah ini kan menunjukkan bahwa sholat subuhnya Nabi itu panjang. Jadi gelap sampai remeng-remeng bayangkan. Okay? sampai remeng remeng remeng anak gini <laughs> insya Allah mending lah kadang-kadang di masjid itu loh sebelah itu mosok wong sholat subuh itu loh pak baca al kafirun bikul ke apa lian itu kari gitu ya subuh itu disuruh panjang kok malah kulhu yang dibaca kulhu bi al kafirun ya dalam apalagi begitu gak ngadit ngadit itu gak robi zidni ilma belas ya yeah. insyaallah begitu pak jadi eh, pelajaran yang kita ambil dari hadis ini pertama termasuk keistimewaan sholat lima waktu bapak ibu ya. Sholat ini berbeda dengan syariat-syariat yang lain. Jadi sholat ini diwajibkan atas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam langsung di langit dari Allah Taala tanpa perantara malaikat Jibril. Ya, jadi Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkannya kepada Nabi langsung, ya langsung lisan tulisan gitu kan. Cuma ketika Nabi ditanya, "Wahai Rasulullah, panjenengan melihat Allah tak enggak?" nurun anna arah aku cuma melihat cahaya bagaimana aku melihat Allah Ta'ala dan memang orang Bapak Ibu ketika masih hidup nggak bisa melihat Allah Ta'ala baru bisa melihat Allah Ta'ala itu setelah dia meninggal dunia jauh-jauh kita Pak Nabi Musa aja ketika Allah menampakkan diri kan pingsan kan gunung kan hancur ya gunung aja hancur dan yang dewek gitu loh Makanya pajernya ini nanti Pak, kalau masuk surga nggak seperti ini, nggak welelek gini, Gua gandeng, nggih. Nggih, jadi wanun syi'u wanun syi'akum fi ma la ta'lamun kata Allah. Kami nanti itu akan menumbuhkan kalian, menciptakan kalian pada penciptaan yang kalian nggak pernah tahu beda. Jadi tingginya 30 meter, ini berapa meter nih ke atas ini Pak? 12 itu nanti apa umur 30 meter bayang nong ya mirip Nabi Adam dan ini yang guanteng ngono ya terus umurnya tidak tua kok sengeten ini kisah ini umurnya berapa? 33 tahun Masya Allah ganteng-gantengnya uang gitu dia pagi Insya Allah begitu jadi gitu Pak makanya untuk uh, memandang Allah Ta'ala itu kenapa kita tidak bisa karena memang fisik kita tidak mampu kita nyawa mata ada tidak mampu apalagi memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala makanya ketika berbicara tentang Dajjal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan mengatakan wa'lamu ketahuilah annakum lantarau rabbakum hatta tamutu kalian tidak akan apa melihat Rob kalian sampai kalian mati. Karena Dajjal itu pertama kali muncul itu ngaku sebagai nabi, Pak. Lama-lama ngaku sebagai itu Tuhan. Nah, Nabi sudah wanti-wanti kepada kita, ingatlah kalian tidak akan apa? Bisa melihat roh kalian sampai kalian mati. Nanti seurep berarti itu roh bujuan gitu loh. Ya. Yeah. Misalnya begitu. Nah, sholat ini diwajibkan pada malam Isra Mi'raj. Isra itu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sementara Mi'raj itu naik tangga, Pak. Ya, Mi'raj itu sudah nggak pakai buruk lagi. Mi'raj itu tangga. Cuma seperti apa bentuknya wallahu taala alam. Ini naik bersama Jibril pakai Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke langit pertama, kedua, ketiga terus sampai langit ketujuh ya bahkan sampai naik di atas langit ketujuh berjumpa di sana dengan Allah Taala tapi nggak memandang yaitu di Sidrotul Muntaha di sana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melihat Betul Makmur pak jenengan tahu Betul Makmur gitu eh. Betul itu di Ketintang pak di dekat Onesa itu di sebelah asrama polisi ada Masjid Al Baitul. <laughs> Al Baitul Makmur itu Masjid Baitul Makmur. Nah, ini di Sidratul Muntaha itu ada namanya Al Baitul Makmur. Itu pas di atas Ka'bah. Kata Nabi andaikan jatuh gitu jatuh di atas Ka'bah pas. Nah, setiap hari Bapak Ibu masuk ke dalam Baitul Makmur ini 70 ribu malaikat untuk sujud di sana, untuk sholat. Setelah itu keluar dan ketika mereka keluar ini sampai kiamat nggak apa nggak masuk lagi ke sana. Berarti setiap hari yang masuk itu 70 ribu malaikat baru semua. Ini menunjukkan bahwa jumlah malaikat itu sangat banyak. Bukan cuma 10, okay? banyak, sangat banyak. Bahkan dalam hadis uh, hadis dalam hadis ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan atotis samau wa anta itto atto atto itu berdecit Bapak Ibu. Jadi ketika panjenengan naik dipan terus dipani kriyat itu atot namanya. Nah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Langit itu berdecit dan dia memang pantas untuk berdecit. Karena tidak ada satu tempat ya sejauh siber ya kecuali di situ ada malaikat yang sujud dan ruko itu di langit. Makanya ibaratnya malah apa langit itu keberatan, kabotan karena banyaknya malah malaikat sampai ber berdecit. Nah, ini berkaitan dengan Isra Mi'raj, ya. Yeah. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berjumpa Allah Taala ini Bapak Ibu pertama kali diwajibkan sholat 50 kali dalam sehari semalam. Kemudian diturunkan, diturunkan, diturunkan menjadi li, lima. Tetapi pahalanya tetap, masya Allah. Lo itu kan Israeliat, Israeliat batukmu, ini bukan Israiliyat Pak. Ya, saya itu banyak yang bilang katanya hadis yang asalnya 50 jadi 5 itu adalah Israiliyat bukan. Israiliyat itu adalah berita-berita yang datang dari Bani Israel. Berita-berita yang ada dalam kitab Taurat, Injil, Zabur itu namanya Israiliyat. Sementara hadis Isra Mi'raj itu loh hadis riwayat Bukhari Muslim ada dalam Bukhari Muslim dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan itu ada Pak nah kok bisa dikatakan Israel itu dari mana gitu kan ya jadi ini sama sekali bukan Israeliat hadisnya sahih bahkan super super sahih karena disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Muslim sambut Pak oke okay.